Untuk pengajian kita pada siang ini yaitu melanjutkan kitab Qudul Jin Jawi ini eh, kita lanjutkan di halaman 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumiddin. Yaitu halaman 15 empat baris dari bawah bagi yang punya naskah kitab silahkan dibuka. <coughs> Maka adalah kebanyakan perempuan yang tiada takut akan Allah Ta'ala Galiblah jahatnya perkataannya Yang demikian berbuat kebajikan oleh suaminya Pada sekalian masa sekalipun Kemudian dilihatnya kejahatan Suatu daripadanya Niscaya berkata-kata ia tiada aku lihat suatu kebajikan sekali-kali. Pada pembahasan siang ini kita kembali melanjutkan yang bahwa setelah kemarin kita menceritakan bagaimana uh, uh, yang Rasulullah ceritakan ketika melihat banyaknya siksaan kepada perempuan ketika Rasulullah bermi'ras yang Rasulullah ceritakan kepada Sayyidina Ali dan kepada anandanya yaitu Sayyidah Fatimah yang tentunya adalah sebagai sebuah harapan kita semua yang uh, hadir dalam majlis ini dan saudara-saudari kita yang belum sempat berhadir semoga uh, kita dijauhkan Allah dari uh, apa yang digambarkan oleh Rasulullah sebagai wanita penghuni neraka kemudian dengan sekalian uh, sambungan pembahasan kita maka adalah kebanyakan perempuan yang tidak takut akan Allah. Artinya ketika kita sebagai perempuan termasuk kepada orang yang memang tidak takut terhadap terhadap Allah. Maka tentunya apa yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari lisan kita, kebanyakannya itu adalah sesuatu yang jahat. Karena tentunya Eh, apabila kita termasuk dalam orang yang takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah, maka kita akan menjaga lisan kita. Maka termasuk dalam hal ini adalah tidak menjaga lisan dalam hal menyakiti suami kita. Maka oleh karenanya disampaikan oleh pengarang daripada penyusun daripada kitab ini yang bahwa jika si perempuan tersebut termasuk di dalam ruang perempuan yang memang mereka tidak takut terhadap siksa Allah maka banyak yang mereka sampaikan terhadap suaminya adalah sesuatu yang membuat suaminya sakit hati ha, maka termasuk segala kebaikan yang dilihat dari suaminya itu uh, dia itu tidak tidak melihat ada kebaikan dari suaminya tetapi dia itu lebih lebih melihat bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya walaupun itu salah sebagai sebuah kebajikan itu bukanlah apa-apanya dan telah mengeluarkan oleh Abu Dawud dan Turmubi di mana perempuan yang meminta akan suaminya akan talak daripada tiada suatu kejahatan maka haramlah atasnya mencium bau surga ini juga mungkin terkait dari uh, pertanyaan minggu yang lalu apakah boleh ataupun tidak seorang perempuan melakukan gugat cerai terhadap suami di minggu yang lewat kita sudah menjelaskan bahwa ada dalam beberapa kondisi yang memang uh, syariat kita membolehkan. Tapi ingat, ketika uh, permintaan cerai terhadap uh, suami yang diinginkan cerai oleh istri bukan karena alasan unsur syar'i yang dibolehkan. Maka ingatlah, jangankan menjadi ahli surga, mencium bau surga pun akan terhalang bagi perempuan tersebut. Maka oleh karenanya ketika sebuah keluarga ini kita rancang bangun bersama tentunya sebuah harapan yang kita harapkan daripada membina keluarga ini adalah bagaimana sama-sama kita awali rumah tangga dengan bahagia yaitu di awal pernikahan maka di akhir cerita keluarga kita semua ini adalah akan menjadi keluarga yang akan bahagia juga di surga kelak. Maka tentunya menyelesaikan problem rumah tangga dengan uh, minta cerai lah, ataupun uh, uh, cerai daripada pihak suami lah itu sebenarnya bukanlah sebuah uh, solusi dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga karena yang perlu kita pahami bersama yang bahwa realitas rumah tangga itu ada problem ada masalah itu adalah sesuatu hal yang memang tidak bisa kita hindari bapak sekalian karena memang berbicara rumah tangga karena ini adalah menyatukan dimensi berpikir yang berbeda Ketika dimensi berpikir berbeda, kita sebagai seorang istri, kemudian suami sebagai seorang suami, yang kita bergerak dari ruang lingkup keluarga yang berbeda, maka tentunya pola pikir, kemudian dimensi sosial kita itu berbeda. Maka oleh demikian, ketika problem rumah tangga terjadi, bukanlah solusinya adalah dengan menyelesaikan dengan perceraian. Walaupun memang syariat memberikan uh, legitimasi terhadap adanya perceraian. Tapi perceraian itu adalah bukan solusi dalam menyelesaikan problematika rumah tangga. Ini yang memang harus kita pahami bersama. Maka seperti yang uh, disampaikan oleh penyusun tadi yang bahwa ketika seorang perempuan uh, dia melihat bahwa Ah, tidak mungkinlah kita bertahan dengan suami yang seperti ini apalagi suami kita yang kiri lah kita katakan ataupun suami kita yang uh, sudah kurang cocok itu apa kita bertahan mungkin kita dapat lain yang lebih bagus ini sebenarnya adalah bahagian daripada nusyutnya istri pun sekalian dan telah mengeluarkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah tiada ditanya akan lagi pada barang yang memalu ia akan istrinya atas palunya itu ini yang dimaksudkan adanya dalam hadis eh, dalam sebuah hadis yaitu hadis Abu Dawud dan Ibnu Majah. Jika memang eh, hal ini sudah terjadi, artinya ketika memang si istri sudah memang durhaka, artinya termasuk meminta cerai, jika memang kadangkala uh, ada apa itu upaya perbaikan yang dilakukan oleh suami ini makna memalu ini tidak harus diartikan dengan pukulan berat eh. artinya termasuk dengan uh, memalu dengan lisan itu kan uh, memberikan nasihat jadi itu memang bukan salah suami jika memang harus menasehati karena memang sudah kewajiban suami untuk menasehati istrinya dan dan warid daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya bersabda ia, aku melihat ke dalam neraka, aku lihat akan kebanyakan segala isinya itu sekalian perempuan. Bermula yang demikian itu dengan sebab tiada ikut taat bagi suami mereka itu. Dan kebanyakan tabarruj, artinya apabila menghendak ia keluar daripada rumahnya, niscaya memakai ia kesukaan kainnya dan berhiasi ia dan membanyakkan ia akan dirinya dan keluar ia memberi fitnah akan manusia dengan dirinya. Ini memang uh, di antara hadis yang memang sering kita dengar uh, pemaknaan hadis yang sering disampaikan oleh penceramah teman-teman sekalian. Artinya dalam hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa ketika Rasulullah uh, diperlihatkan oleh uh, Allah Subhanahu wa taala tentang siksaan ahli neraka, Nah, ini termasuk uh, keterkaitan dengan apa yang Rasulullah lihat ketika Rasulullah bermi'raj. Adanya Rasulullah mengatakan yang bahwa sangat banyak di antara ahli neraka itu adalah daripada golongan perempuan. Maka tentunya uh, Rasulullah juga memberikan alasan kenapa banyaknya golongan perempuan yang menjadi ahli neraka. Karena sangat banyak peluang-peluang maksiat yang terjadi pada perempuan ibu-ibu sekalian. Maka untuk hal yang paling uh, yang paling apa namanya? Yang paling banyak terjadi itu misalnya dalam hal aurat. Kemudian dalam hal membangkitkan syahwat, ya. Termasuk uh, di antara mungkin dalam hal uh, uh, apa namanya? hal yang sudah sering dibiasakan walaupun itu salah. Uh, termasuk misalnya mengupat, ya, berribah itu kan. Uh, itu memang sudah menjadi apa namanya sudah menjadi rahasia umum eh. artinya uh, jika kita melihat persentase uh, siapa lebih dominan antara kaum lelaki dengan kaum perempuan dalam berghibah maka ibu-ibu sekalian kan sudah bisa menjawab menebak sendiri bahwa hal ini lebih dominannya kaum kaum muslimat kaum kaum akhwat uh, tapi uh, tentunya bukan berarti kaum laki-laki tidak ada ada juga cuma berbicara dominan dalam hal ini eh, kaum perempuanlah lebih dominan dalam hal berghibah. Tapi dalam dalam dalam keterkaitan dengan materi kita yaitu tentang bagaimana taat dalam rumah tangga, maka Rasulullah menekankan bahwa kenapa sangat banyak perempuan yang menjadi ahli neraka. Rasulullah mengatakan adalah disebabkan mereka tiada ikut taat bagi suami mereka itu. Artinya karena mereka meninggalkan taat terhadap suaminya. Maka termasuk meninggalkan taat adalah mereka bermasa muka, mereka berbantah-bantah, mereka tidak senang terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya, mereka tidak rela terhadap apa yang dibawa rezeki oleh suaminya. Dia itu sering menceritakan keaiban suaminya. Ini adalah di antara hal yang menyebabkan yang menyebabkan runtuhnya taat seorang istri terhadap suaminya, itu sekalian. Kemudian termasuk di antara hal lain yang menyebabkan banyaknya perempuan itu menjadi ahli neraka adalah tabarruj. Tabarruj wala tatabarrajna tabarrujal jahiliyah ya. Artinya bertabarus apa makna tabarus? Makna tabarus adalah apabila menghendaki ia keluar daripada rumahnya niscaya memakai kesukaan kainnya. Jadi tabarus adalah berpakaian yang tidak layak ketika keluar rumah. Termasuk terbuka orang ataupun termasuk menggunakan pakaian yang berbentuk lekuk tubuh. Termasuk di dalam tabarrus adalah mengenakan pakaian walaupun menutup aurat tetapi berpotensi syahwat bagi si ajnabi yang melihat. Maka inilah tunggu teman sekalian. Maka sering kita mendengarkan bagaimana yang diceritakan oleh yang mulia guru kita Abi Abi Mudi mungkin bagi saudari yang sering mendengar uh, tausiah Habib Mudi ketika beliau menceritakan bagaimana wanita tarim ketika beliau melakukan rihlah ke tarim itu uh, bisa dikatakan bisa dikatakan itu di jalan itu nggak ada perempuan di tarim uh, hana urinang dan kumuwewet tapi apa yang terjadi di negara kita lebih leurinang nih bawah agama jalan ya bukannya di tarim nggak ada perempuan tapi hana muwewe hana berdiri apa jalan. Yang bagi tanya, oh hendak kalan, oh hendak ja, nang. Maka termasuk dalam hal tabarus adalah ketika kita keluar rumah, pakaian yang kita gunakan itu tidak menutup aurat. Pakaian yang kita gunakan itu akan menimbulkan uh, si yang melihat itu akan uh, apa ya? akan menimbulkan fitnah. Jadi makna fitnah di sini adalah keinginan untuk uh, punya potensi khalwat sang ada adu ngan ganyan ataupun tak pegah abang adiknya <clears throat> ada tak rempa e tiga si adiknya ya ini ini namanya adalah syahwat ini namanya adalah potensi fitnah jadi termasuk di dalam tabarruj adalah menggena, menggunakan pakaian oleh perempuan yang memiliki potensi tabarruj seperti ini Bapak sekalian. Maka oleh karenanya <clears throat> eh, di antara hal yang yang disampaikan oleh Rasulullah Nah, yang disampaikan oleh Rasulullah uh, uh, yang menyebabkan perempuan banyak menjadi ahli neraka adalah karena hal ini tunggu artinya karena punya potensi apa namanya karena punya potensi syahwat inilah uh, yang oleh karena demikian maka inilah yang menyebabkan peluang menjadi ahli neraka rekanku sekalian karena kalau di sini disampaikan kan keluar daripada rumah memakai ia kesukaan kainnya dan berhiasi ia dan membanyakkan akan dirinya dan membaikkan akan dirinya. Adanya menggunakan bau-bauan, menggunakan parfum. Nah, yang terjadi dengan parfumnya ke yang menjadi salah satu pemikat menyememang tajak aji oki oh, tapi jika dalam kerumunan nah dalam kerumunan menggunakan parfum apalagi yang parfum yang digunakan lah bukan parfum yang yang netral yang terjadi orang agam akan akan merasa pikiran yang lain ya benar makanya bahagian daripada tabarus maka jikalau takdirikan sejahtera ia perempuan itu daripada dirinya niscaya tiada sejahtera oleh segala manusia daripadanya ya, kalaupun Uh, di urung inang wate getubiat digenyan hana melakukan maksiat walaupun dengan bertabarus dengan pakaian-pakaian yang demikian tidak melakukan maksiat tapi ingat uh, eh, geknya terbebas daripada melakukan maksiat. Tetapi ingat, akan melahirkan potensi maksiat pada orang yang melihat. Maka termasuk potensi maksiat pada orang yang melihat tunggu sekalian lagi cerita cara sampaikan tanya Adalah akan melahirkan gejolak jiwa bagi lelaki nabi yang melihatnya nah, eh, Makanya adalah di antara hal yang memang ketika seorang perempuan uh, melakukan tabarus menggunakan pakaian yang mengandung syahwat nah, ke, kemudian e, keluar rumah kemudian menggunakan wangi-wangian yang memang akan e, memikat orang lain maka tidak bisa dihindari daripada hal-hal yang menimbulkan fitnah tersebut karena paling tidak jika pun dia itu tidak e, terje, terjebak dalam fitnah maka orang lainlah yang akan terjebak dalam fitnah termasuk putra terganggu nunggu pikiran <laughs> beragam nunggu umma ada bengenyan <laughs> ya mana cerita Eh, di uragam ada pakiban walaupun digayan kena perumoh menyeka dibius <laughs> menyeka dibius dengan hal-hal laganyan pengaruh runggu uragam sih nggak ada sehat nggak ada warah ya runggu nah, maka oleh karenanya untuk menghindari hal-hal demikian maka marilah berjaga diri kita masing-masing <clears throat> karena adalah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermula perempuan perempuan itu apabila keluar ia kepada berjalan <coughs> Maka bertanya baginya oleh ahlinya Kemana engkau hendak pergi Maka jawab ia Aku hendak pergi lihat akan orang yang sakit Atau aku hendak mengikut jenazah Maka tenantiasalah dengan perempuan itu Menyesatkan oleh syaitan Hingga mengeluarkan akan tangannya Ya bahkan kadangkala niat baik tunggu Orang ini yang ketubik di rumah niat gerd Petra, gejak bet eh, Kan gerd tunggu kan ha, Niat gerd ha Ya sawur orang sakit niatgeut oh jaba saudara meninggal jaba gure meninggal niat baik tapi ketika getubiat diganya dalam keadaan bertabarus artinya dengan uh, ada potensi maksiat yang dibawakan ketika yang keluar Nyonya tidak tidak membicarakan hana izin nilai. Nyonya tidak membicarakan hana izin, tapi dia membicarakan adalah ketika dia keluar punya izin tetapi dengan kondisi pakaian ataupun dengan kondisi dengan menggunakan parfum-parfum yang mengundang hasrat uh, uh, lelaki, maka di sini nyol di sini sebenarnya adalah punya potensi syaitan untuk mengganggu. Walaupun niat kita baik, niat kita ikut pengajian, tapi ketika kita keluar dengan pakaian yang yang menimbulkan uh, wah, uh, makanya termasuk uh, sekalian, termasuk dalam halnya bagaimana hukum murineng salat jamaah Makanya orang yang hana sunat melakukan salat jamaah di masjid. Apalagi urinang yang memang uh, yang mentang darah, hagedanyo yang yang mentang muda, yang mentang muda. Hana sunat tengok. Apalagi dengan ketika hagedanyo janyo mengandung uh, apa itu mengandung potensi-potensi syahwat. Maka kan yang pernah tanya buat di uh, di pembahasan yang telah lewat sebaik-baik tempat salatnya perempuan adalah di tempat yang paling tertutup maka jika pun gedenya tubit-tubit dengan keluarga, gunakanlah pakaian yang yang sangat tertutup. Bahkan kalau bisa kita melewati jalur-jalur yang memang hana hana uragam dengan jalurnya. Yang jika bisa memang bisa terhindari. Yang jika pun memang punya gedenya kita hindari ya artinya e, carilah peluang-peluang yang potensi maksiatnya lebih kecil. Ya, jika memang haid dan pupuk dekat dia haid dan semayang nunggu meteru Ya benar. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, ah, menceritakan oleh Rasulullah bahwa seorang perempuan itu walaupun memang ketika ditanya oleh keluarganya dia ingin melakukan kebaikan, ah, ingin menjenguk orang sakit, ya, ingin ingin berziarah kepada orang yang meninggal, tetapi di sana ada peluang syaitan untuk terus mengganggu. Ya, benar. Dan sabdanya pula tiada menuntut oleh perempuan itu dengan karena Allah Ta'ala seperti bahwa duduk ia di dalam rumahnya. Karena yang paling kan daripada Rasulullah adalah yang paling aman bagi urinang adalah ketika urinangnya mau menjadi porumuh yang betul-betul porumuh. Artinya apa? Menetap, tetap di rumah. Duduk di rumah, jaga keluarga. Ada anak, didiklah anak. Sedangkan rezeki kita sudah menjadi kewajiban suami. Memang kadang kala dengan sekalian ketika kita nyo hudip di era zaman lagi nyo kan tamu yang hana datu biat dengku di keliko putra pula di uminya dang debi tu biat di uminya bulan bulan artinya memang uh, penuh dinamika penuh persoalan tapi tunggu sekalian ingatlah memang yang sebenarnya uh, hakikat kehidupan nurinang yang tertutup memang hakikatnya karena bukan Rasulullah adalah yang paling memudahkan urinang, yang paling meringankan hisap urinang di akhirat kelak adalah ketika dia sudah bersuami, dia tetap di rumah untuk menjaga rumahnya, ya menjaga rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya karena itulah yang paling meringankan hisab nah, hisab yasira yang akhirat kemudian untuk apa duduk di rumah dan berbuat ibadah ia akan Tuhannya dan mengikut ia akan suaminya yaitu yang keheboh yang memang membuat urinanya ringan hisab adanya berat tetap di rumah beramal di rumah dan taat terhadap si pemilik rumah yaitu suaminya Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia. Adakah tiada kamu palu dan tiada kamu campuri dengan membenarkan seorang kamu akan istri keluar antara segala laki-laki padahal memandang kepada mereka itu dan memandang laki-laki kepadanya. Ini termasuk hisap, ah, ini termasuk hal yang akan kita yang pada suami kita yang menunggu sekalian. Ketika seorang suami rida, istrinya keluar rumah. bukan bukan hanya persoalan yang menjadi persoalan bagi si istri saja. Ini juga akan menjadi persoalan yang akan dipertanyakan nanti kepada para suami. Pakan rida dikata hai suami terhadap istri kata ditubik di rumah. Pakan rida suami uh, eh, perumuh kata yang banyak belanja ke dia hai. Pakan rida apa hanjit aja kata. Mungkin punya persoalan hanjit aja. nah ruksah yang mungkin jid gejak tapi dengan keadaan yang bisa menjaga diri. Tapi yang realita tak kalian, yang realita di lapangan suami sekarang hanya kasih uang jajan, hanya kasih uang belanja. Urusan belanja di kedai, urusan istri. Nah, inilah fenomena sebenarnya, inilah fenomena. Artinya dengan momentum kita uh, uh, lagi nyo paling tidak membukalah uh, dimensi kita nyo bahwa apa yang seharusnya apa yang seharusnya kita lakukan dan bagaimana yang sebaiknya kita lakukan artinya jika hal ini bisa dilakukan, kenapa tidak kita lakukan? Karena ingat, ketika memang kita memang diizinkan, eh, ketika suami itu mengizinkan, maka si suami ini punya potensi dosa dia dalam hal mengizinkan si istrinya untuk keluar rumah. Nah, maka termasuk nanti akan dipertanyakan kepada suami, bahkan tak izin, bahkan tak izin ya, bahkan tak izin perumah kata di jauh yang galak dijak perumuh kata dengan pakaian yang hana tertutup bahkan perumuh kata tegedi di meleha-leha hana hana marah kata karena nyoba bahagian daripada dayus sungguh karena berbicara dayus adalah ketika seorang suami hana merasa terbeban terhadap dosa yang dilakukan oleh ahli keluarga maka termasuk dalam hadis yang lain adalah si lelaki dayus jangankan menjadi ahli surga sampai surga pun dia tidak akan pernah bisa menciumnya. Nauzubillah. Maka mudah-mudahan umi-umi sekalian di kitanya bisa menjadi uh, uh, ahli surganya Allah termasuk yaitu suami kitanya yang yang menjadi penanggung jawab terhadap rumah tangga kitanya. <clears throat> Dan warid pula daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya bersabda ia minta ampun maka perempuan yang mengikat mengikut bagi suaminya oh, oh mohon maaf dan warid pula daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya bersabda ia minta ampun maka bagi perempuan yang mengikut bagi suaminya oleh segala burung yang terbang pada hawa dan segala ikan yang dalam air dan segala malaikat yang pada langit dan matahari dan bulan selama dalam keredaan suaminya masya Allah Eh, adanya ketika seorang istri selalu senantiasa dalam rida suami dengku sekalian adanya mulai dari gedanya bangun hingga eh, dari bangun gedanya hingga bangun hingga akan tidur kembali gedanya berada dalam rida suami itu ibadah adanya gedanya tidak berpikir bahwa ibadahnya harus dengan semayang sembah ibadah gedanya tidak hanya berpikir harus dengan sedekah ibadah gedanya tidak berpikir di gedanya harus dengan hal-hal yang berat ya tidak tetapi potensi nilai ibadah urinang dengku sangat raya termasuk adalah ketika si suami rida terhadap orang inang maka nyan adalah ibadah bagi urinang adanya gimana makna ibadah seluruh amal kebaikan akan dicatat termasuk dalam hadis yang, yang Tayo bacakan adalah segala burung yang terbang di langit, seluruh ikan yang ada di dalam air, segala malaikat di tujuh petala langit dan tujuh petala bumi, semua akan beristighfar kepada orang tersebut. Maka tentunya menyemelihat lagi nyo tengku kamu ragam cemburu tengku. Cemburu melihat kepada orang yang adanya dengan hanya semata-mata mencari ridha suami, kesenang suami tengku. Jika kita mau berjujur nunggu, kan kita kan semua pernah melewati masa-masa perkenalan. Kita pernah melewati masa-masa senang ban-ban setelah khidbah, ya melewati masa-masa awal nikah. Sangat sangat indah kan? Hana, hana cekcok, hana karu, hana hana pah, mendupah, mendupah. Uro malam, tuput bengpah, mandu-mandu. Coba dimensi ruang waktu yang sudah pernah kita lewati dengan kebahagiaan yang membuat pada saat itu sebelum jadi suami calon suami kita bahagia kemudian ketika awal-awal pernikahan suami kita bahagia coba kita ulang ruang dimensi waktu tersebut kita ulang kembali dalam kehidupan nyata kita setelah kita berkeluarga kadang berkeluarga kena seposnya dua posnya tiga posnya dan bahkan hingga gedenya umur tua. Coba dimensi waktu yang sudah pernah kita lewati tersebut kita implementasikan balik. Kita replay balik. Ingat, itu adalah nilai ibadah. Itu adalah nilai ibadah. Karena ketika itu bisa sudah menjadi nilai ibadah, maka syukur alhamdulillah ada agendanya kurung sembahyang duha, kurung tahajud, kurung sedekah. Han sempat tayak berit, han sempat ibadah yang lain. Dengan semata-mata rilta suami kepada agendanya. Allah catatkan nilai amalia kebaikan kepada kita dan di mana perempuan yang durhaka ia akan suaminya maka atasnya laknat Allah dan laknat segala malaikat dan segala manusia sekaliannya makanya tentunya Allah berbanding terbalik ketika memang yang terjadi adalah bukan rida maka tentunya Allah durhaka maka jika rida suami akan dicatatkan amal kebaikan maka durhaka terhadap suami akan dicatatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala maka oleh karenanya tentunya diji sifat ibadah. Artinya seimbang. Artinya ketika amalan kebaikan itu dicatatkannya banyak, maka tentunya amal kejahatan pun akan berbanding banyak. Misalnya di 10 Zulhijjah, 10 awal daripada bulan Zulhijjah eh, sering kita yang mendengar bahwa banyak nilai-nilai kebaikan yang Allah catatkan yaitu di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka ketika setiap amalan yang kita lakukan di 10 hari awal Dzulhijjah ini dicatatkan dengan gandaan pahala amal oleh Allah, maka tentunya jika di awal 10 Dzulhijjah ini kita melakukan amalan-amalan kejahatan, maka tentunya balasannya pun akan akan dicatatkan juga banyak nah, seperti itu. Dan di mana perempuan yang masam pada hadapan suaminya, maka perempuan itu di dalam murka Allah Ta'ala hingga suka ya jadi jika memang dalam kehidupan kita istri kita uh, dalam kehidupan kita berkeluarga suami kita masih marah maka hingga saat itu belum ada rida Allah kepada kita nah selalu kita dalam murka Allah sampai kapan sampai suami kita menjadi rida maka oleh karenanya eh, dengan momentum pengajian kita semakin membuka dan ruang berpikir kita nyaw menyekata Eh, suami kita gitu sudah mulai hana nyaman kamu mulai masam gitu oh, jangan biarkan jangan biarkan lakukanlah sesuatu yang membuat suami kita menjadi rela baik di kita oh, yang sering berabah menan gitu gede jangan memang sekalian karena ingat ketika kita membiarkan dalam ketidakredaan maka selama itulah laknat Allah murka Allah selalu terhadap kita. Tetapi ketika hal ini terjadi, langsung kita berbalik. Abi laki maah, abang laki maah, tungku laki maah. Jangan pernah kita yang malas dalam hal laki maah. Ya, karena kembali lah lagi sering saya sampaikan aku kan. Yang biasa faktor ego, faktor ego. Perlu lagi mah kegak yang telah ngelun. Menahan. Ya faktor ego artinya nyo hal hal yang lagi aku yang sebut ji. Ah, dengan dabetnya dia kena tasi cuba abah lah baca baca kepo, kan karena menyatakira ke egonya cin mandung ke dayung nah lalu tunggu sekali ya ah, mandung ke dayung nah ya, Maaf ya. Astagfirullah, mohon maaf. Dan di mana perempuan yang keluar ia daripada rumahnya dengan tiada izin suaminya, niscaya melaknatkan akan dia oleh segala malaikat hingga kembali pulang ia. Kemudian jika memang kesalahan yang kita lakukan adalah karena faktor tatubiyat hana izin, nah, yang tentunya ketika duit hana idinnya dari awal langkah katanya akan dicatatkan sebagai keburukan akan dicatatkan sebagai kejahatan oleh Allah maka sampai panjang sampai kita kembali pulang kepada suami tak pegah bang belum kalun tubit lelaki ah barang hana lelaki idin buno, Ana punah sehat lung ke betabe betabe lung tabe tabe telah menalah kira-kira dan telah datanglah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya ia bersabda empat bagi daripada perempuan yang isi neraka. Dibukah dari Rasulullah bahwa ahli neraka daripada golongan perempuan yang sangat banyak yang disampaikan dalam hadis di belakang memang tapu kelompokkan ini lebih kurang adalah pet boh kelompok kurang inang yang menjadi ahli neraka. Adanya empat macam dosa, eh, empat macam dosa yang membuat perempuan menjadi ahli ahli neraka. Yang pertama dan perempuan yang jahat perkataan atas suaminya dan jika lau gaib suaminya daripadanya maka tiada memelihara ia akan dirinya dan jika lau hadir suaminya niscaya menyakiti ia akan dia dengan lidahnya. Yang pertama adalah orang inang yang buruk lisan dengan kau. Gimana perempuan yang buruk lisan, yang buruk lidah dengan suaminya adalah dia selalu dalam keadaan membuat suaminya tidak senang kepadanya ketika dia berada di sampingnya suami merasa risih ketika dijijau dia itu tidak menjaga apa yang harus dijaga di dalam rumah tangga ini adalah kategori yang pertama dengku ini termasuk dalam hana menjaga lisan tak menyakiti dengku sering tak ada upah dia sering tak kena <laughs> tak kenyo tak kenyih juga kadang-kadang sering tanya tanya, yang kan sering mungkin menyata upah dengku jaga dengku lah ada upat mana ada upat ada tenak kan warga wak belah ke eh belah tenak ke dia tapi yang sering berterabat tanya nye dengu dah budik pada dia bro kan ten ten ten ten dah pegah nye kan sering dengu kan sering dah dengar cerita ya, mudah-mudahan nyo adalah cerita orang lain bukan cerita dalam rumah tangga kita ya, nyo karena sebetulnya jimnya tak pun ten ten ten ten dengu suami kita hai dengar dengu karena suami kita nyo banyak pekerjaan yang dia harus di harus dilakukan di luar Kemudian banyak orang yang dihadapi di luar. Tapi ketika gua rumuh nunggu dapur di radio bro, lagi dia maka sama dengan harusnya rumuh adalah tempat eh, si suami nunggu bisa mencurahkan masalah di luar bisa selesai di rumah tapi malah ketika pulang ke rumah akan menambah masalah baru ya seperti ini maka ingat maka wajar pada kalian menyememang di kitanya urinang lagi modelnya maka wajar dijadikan sebagai ahli ahli neraka naudzubillah subhanallah dan kedua perempuan yang memberat akan suaminya barang yang tidak kuasa nyelam adanya kategori yang kedua ahli neraka adalah ureng inang yang mau genyan adalah bukan kemauan suami adanya putra gemelake pu yang handanggup eh, apalagi yo kada orang ada ya, <laughs> kalau roh raya kan ya menan kalau roh raya ganto wajib baru ya ganto uh, wallpaper baru ganto rumah baru ganto macam-macam yang baru ya. tapi ingat dalam halnya bukan tidak boleh Coba kita lihat kemampuan suami kita Mampu ataupun tidak Kemudian itu butuh ataupun tidak ha, Baik dikitnya atas nama pu yang Isah leule leh ada Mandum je Tunggu tak belajar Abang tak belajar Abi dah belum nyawa, Abi dah belum jik. Di suami ke tak nyawa. kadang kala dia kena urang ke, kadang ada ke kerja, ada ke Tapi gara-gara dia kena nyawa perumuh, ada lah, membuat. Suami kena nyawa, ada menjadi pencuri, ada Kenapa? Karena kadang kala bak ke pesenang kena nyawa, ada bak ke pesenang kena nyawa perumuh. Yang pokok dia, cu adik lun bersenang, cu adik lun berbahagia. Orang raya agak, cu adik lun lebih berorang jadi ingat apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suami gini ada kuji ke pencuri, suami gini ada ke koruptor, suami gini ada ke orang berakai. Semua itu berawal dari rumah. Nah, ha, berawal dari yang tak sah lagi yang gengkeh nunggu. Kemudian yang ketiga adalah perempuan yang tiada menutup akan dirinya daripada laki-laki dan keluar ia daripada rumahnya hal keadaannya memakai perhiasan yang kemegahan adalah golongan kelompok tabarruj. Wate dubiet di rumo hanaget metu pengurat. Wate gedubiet di rumah dalam potensi akan mengundang syahwat orang kalian. Ini adalah kelompok ketiga daripada jeratan ahli maksiat penghuni neraka dari kelompok orang Kemudian yang keempat adalah perempuan yang tiada baginya cita-cita melainkan hendak makan, minum, tidur dan tiada baginya gemar pada mengerjakan sembahyang dan tiada gemar pula pada berbuat taat bagi Allah dan Rasulnya dan tiada gemar pula di dalam taat bagi suaminya. Ya kelompok yang gelai adalah kategori ahli eh, kelompok yang ke, adalah kategori penghuni neraka daripada urinang yaitu yang konsep udip เพื่อจะประยุกต์ Pua tajib, pua tangui. Mu senang-senang. Ho tajak healing. Ya lebihnya. Ho tajak mu en lom kali yo. Ho tajak lom kali yo. Pat restoran yang hana dadu lom. Ha, pat kafe yang hana truk tajak. Pat tempat wisata yang galom tajak mu en. Nyam tengku bagian daudip. Nyo tu ku jalan-jalan penghuni neraka tu ko sekalian punya nyo ada ide kita nyo laure kita nyo tu nyantok tok Ini tu budaya đã hà nội rì năng đọc ra gặp làm gì Mến đơn sang Mà nâng cùng nhiều ra gặp như adalah uh, Kategori yang nomor empat daripada kategori perempuan penghuni neraka yang kadang kala dengan digedanya berfikir bahawa kehidupan gedanya untuk tamu senang-senang sehingga gedanya meninggalkan yang wajib gedanya lakukan yang wajib kepada Allah ya yang wajib taat kepada Rasul, yang wajib taat dikitnya kepada suami, itu kita tinggalkan. Maka konsekuensi ciputra ketika kita meninggalkan yang wajib tapi kita tak turun <laughs> tak turun nafsu makanya adalah bahagian yang mengelompokkan kita dalam kelompok ahli neraka ahli neraka. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya hukum segala perempuan yang bertahan itu yaitu setengah daripada dosa yang besar lagi atas dimurkai oleh Allah Ta'ala dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka dan yang terlebih bantahan lagi yang terlebih sangat jahatnya itu sebab suaminya itu beristri yang lain maka yaitulah dosa yang amat keras dan bila yang amat keras maka betapa tiada ayah yang demikian itu bahawa sungguhnya adalah marahnya itu seolah-olah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala dan pada hukum yang disunatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tiadalah yang terlebih jahatnya daripada perempuan yang demikian itu karena menyuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan bernikah dengan firman-Nya fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' nyo dengku kamu cekat hukum poligami dengku. Artinya Dipegah oleh Rasulullah yang bahwa Di antara hal yang membuat urinengnya Dosa raya adalah Urinengnya bungih dengan suami Urinengnya marah dengan suami Urinengnya adalah berbentah-bentah dengan suami Maka melakukan bantahan terhadap suaminya termasuk sebab yang e, membuka peluang menjadi ahli neraka. Dan di antara hal yang menyebabkan e, bantahan tersebut adalah karena faktor suami kawin lagi. Ya kan kekam cikat masalah poligami. Pejit dengan hubungnya kepada lintum kawin lain. Yang empat dengan. Artinya di sini memang pada dah pahami lebih jika marah terhadap poligami terhadap hukum poligami itu usaha dia dalam masalah di kita Yohana Ridha ha di kita nyu mau suami kita bem kawila ini normal dengo paling na ingin dengo tiro lintu dua eh, lintu kita nyu jaga lintu go aduh mana ingin dengo tetapi dengan sekalian yang persoalan dino adalah orang ikut ikutan dengan marah poligami Hah? Kemudian laku orang mengawal lain eh, kan kena yang marah ke laku laku orang. Teruk ke laku orang roh bunga ini. Ingat aku. Ini aku peluang neraka. Aku. Maka oleh karenanya bukan berarti uh, buat dia kata buat lagi dunia dunia aku. Nanti lah lindu dunia dan gue ingat gue beja. Bukan. Karena kedua yang perlu dipahami adalah bahawa dalam syariat kita nyaw Allah Ta'ala membolehkan orang agama untuk kawin lebih dari satu. Tapi tetap adalah jika berlaku adil. Karena menye memang tidak berlaku adil, fawahidah cukup satu. Ya mana? Karena menyatakan lain, ya urut agam dino pihian cerita cerita poligaminya, perti hanya poligami ini mohon dia poligami. Ya mana? Maka jim yang tergedim di lintu lintu rumah sedang kita cerita poligaminya, perti hanya juga yang dengku Karena yang dia cerita poligaminya hanya cerita. Ya mana? Maka be. Be awai tak bungih dia kelintun huda cerita adik abang kawin lain je nama kawin je bang. Ampe ka gelah lun mak lurah raba je. Menan je tunggu. Karena menyata pahami adalah syariat poligaminya adalah memang syariat Allah sih, syariat Rasul. Jadi jika seorang istri marah terhadap suami yang kawin lain, yang kawin dengan istri yang lain, maka sama dengan digedenya marah aja terhadap hukum ketentuan Allahnya salah jadi salah di ken ken marah gara-gara poligami, tapi salah katanya adalah karena marah hana rida terhadap aturan Allah. Apalagi kadang-kala suami yang kawin laginya karena memang kan karena faktor kebutuhan ya karena faktor kebutuhan ataupun karena faktor sayang kepada istri yang pertama karena faktor-faktor yang lain karena biasanya orang yang berilmu di yang berpoligami itu yang tentunya sudah banyak faktor maka di dalam halnya tidak tidak boleh langsung mencibir ilmu apalagi kita kan sering melihat kadangkala eh, banyak eh, ada di antara para ulama kita di antara guru-guru kita yang berpoligami maka kita harus ada sinsan digen berpoligami karena memang ada alasan syar'i yang yang dibolehkan apalagi memang uh, eh, menyangkutannya kalian uh, Allah yarham Abu Yamdawali Abu Yamdawali banyak istri beliau dan memang Hana tak kalau pindah karu dalam rumah tangga dari dari cerita-cerita yang pernah ada dengar. Ya, hai tetap memang tetap adanya uh, berbicara tentang masalah uh, <clears throat> boleh dan tidaknya berpoligami karena itu memang ada ada syariah. Tapi tentunya adalah kawin satu monogami itu juga bagian daripada syariat. Ya benar. Artinya seimbang. Ketika berbicara gitu tentang syariat, syariatnya seimbang hana hanaga pubrat hana ga pubrat uragam yang penting kita kitanya adalah tidak menjadi orang yang membenci syariat karena halnya terasa berat bagi kita. Ini yang penting yang berat. <coughs> Maka nikah olehmu akan barang yang baik daripada kamu daripada segala perempuan dua atau tiga atau empat dan menyuruh pula oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan bernikah dengan sabdanya, hai segala orang yang muda bernikah dengan barang yang kuasa daripada kamu akan bernikah. Maka hendaklah beristri. Maka bahwa sungguhnya beristri itu yaitu memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi faraj dan barang siapa tiada kuasa maka lazimlah atasnya dengan puasa. Maka bahwa sungguhnya puasa itu melemahkan ia akan syahwat. Karena memang perintah nikahnya bukan hanya kepada orang yang kena sabuk perumo yang pada dasarnya adalah perintah nikah adalah kepada orang yang galau perumo eh, ya ma'asyara syabab kan dalam hadis yang sering tengok dengar sering tengok baca ya ma'asyara syabab man istata'tum minkumul ba'ah falyatazawwaj artinya wahai para pemuda jika kamu sudah punya kesanggupan punya keinginan untuk berkeluarga maka menikahlah karena dengan menikah akan lebih memelihara hasrat nafsu, akan lebih menjaga mata dan akan lebih menenangkan. Karena terjadi punya berbicara menenangkan bagi orang menikah dan hanya orang menikah mungkin yang akan bisa bercerita. Karena punya orang dalam menikah kan hanya berbicara secara teori. Hai cerita menanda pegah Tapi menjadi kita yang kalau kita menikah kan kata kalian Bagaimana ketenangan jiwa setelah kita menikah Dengan masa-masa sebelum kita dan menikah dengan Bahkan jika pun dia punya hasrat untuk menikah tapi karena faktor digedanya Hana Hana materi karena memang kebutuhan kesanggupannya bukan hanya nak calon termasuk kesanggupan itu adalah ada materi ada mahar kemudian nak nak pergi dapur hai walaupun pergi dapurnya jid hana jinau tapi dia dah menikah kan boleh benar tit. nya kira-kira han sanggup maka yang geyu adalah bukan menikah tapi yang geyu adalah ber, berpuasa dan lagi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernikahlah kamu dan berbanyak banyaklah kamu maka bahwa sungguhnya aku lagi akan bermegahkan dengan kamu pada segala umat yang dahulu pada hari kiamat dan beberapa lagi hadis Nabi yang menyuruh membanyakkan bernikah dan membanyakkan anak. Maka apabila marah oleh seorang perempuan pada barang diridhai Allah Ta'ala dan diridhai pula oleh Rasulnya dengan pekerjaan nikah itu maka bahwa sungguhnya keluarlah ia daripada hukum mengikut bagi keduanya. Maka adalah hukum perempuan yang demikian itu masuklah ia di dalam jumlah syaitan dan iblis yang kena laknat Allah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah juga menekankan untuk uh, tanakahu takatharu tanah kahu tanah tanah sarunya perintah untuk bernikah dan berbanyak-banyak. Jadi berbanyak-banyak di sini nak ditafsirkan dengan berbanyak-banyak anak dia menikah. Termasuklah nah penafsiran lagi yang tak baca tanya adalah banyak-banyak menikah. Adanya berat bagi orang yang memang membutuhkan nikah lebih dari sekali boleh nikah dua, tiga dan bahkan empat. Artinya Uh, secara syariat ada legitimasi bagi yang membutuhkan dan dengan ketentuan ingat sanggup berbuat adil nyo yang yang kunci, di artinya bukan sebatas banyak kali nikah Lih menikah ini menikah ini ho yang galak putruk nafsu itu bukan yang kan aturan syariat tengok karena punya aturan syariat putra nah aturan hukum yang membolehkan maka yang berlegan bukan putra secara syariat nah aturan yang memang boleh nikah lebih dari satu maka ketika diketahui sadar bahwa ini adalah bahagian daripada syariat tunggu kemudian kita sadar bahwa ini adalah syariat maka jika kita sebagai para istri hanariota terhadap syariat ingat yang hana hanariota terhadap syariat nikahnya makanya bahagian daripada gedenya membenci syariat maka ketika syariat yang dibenci maka kita termasuk di dalam uh, yang di dipasang ren oleh syaitan ya mana? maka jika yang gedenya berhak uh, mau mauji ada jid yang kawin duanya beli dua kudunya hanya normal normal mentang nunggu ya mana kenapa nena ingin nunggu ingin <laughs> do kudunya kawin lain kau naga ya menanlah nunggu sekalian uh, nyo kementang ni pak uronyo uh, ah, pengajian gedanyo uh, ah, mungkin na bate ada diskusi hingga oh bet mungkin nah pertanyaan ataupun nah hal yang perlu didiskusikan jadi lanjutkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hmm, ada pertanyaan itu uh, eh, apa keutamaan bagi seorang istri untuk mengingatkan suaminya dalam hal beribadah okay. uh, eh, Ya. Ini bicara keutamaan nengku karena memang perintah watawa saubil hak watawa saubil sabnya tidak terbatas kepada penceramah mendeng. Ya. Jadi watawa saubil hak watawa saubil sab saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam kesabaran, malah kewajiban bersama. Maka termasuk di dalam rumah tangga, dalam rumah tangga suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, eh, termasuk dalam hal dikatakan ya, tapi ingat anak bahkan menye dari suami terhadap istrinya kan hanya kepingan dan memang itulah kewajiban. Ya, kemudian dari ibu dan ayah terhadap anak itu bukan uh, hanya sebatas mendapat fadilah karena tapinya adalah kewajiban. Tapi menye daripada istri terhadap suami nya adalah dengan nilai lebih dengan nilai tertanggung dengan artinya wajib anak ya wajib nah tapi nilai kebaikan itu ada apalagi terhadap ibadah-ibadah fardu yang kadang-kala suami kita udah kulale kadang ya benar kemudian nah pertanyaan di chat Tengku Kiban Hukum mengambil pinjaman bank untuk keperluan yang sangat penting. Sudah ikhlas dengan potongan bunga, berharap berharap berhutang pada keluarga jelas tidak bisa dan akad yang sebenarnya bagaimana jika itu dibolehkan. Nah pertanyaan dari saudara Gedanyo tentang masalah mengambil pinjaman bank. Uh, yang kata maklumi dengku bahwa mengambil pinjaman uh, jika pinjaman tersebut dikenakan bunga, ya, ya. artinya setiap utang yang melahirkan tambahan nyanggekeun dengan riba. Maka mereka tak pahami yang adalah riba pinjaman yang di bank yang memang dibebankan uh, bunga bank walaupun katanya riba artinya riba katanya terhadap bunga bank tidak meruntuhkan hukum itu sebagai riba. Tetap haram. Ya, hukum hukum ini tetap haram. Cuma jino nyan menan. Jino kan bicara riba dan tidak riba di kan kadangkala -kadang, nah ilah dalam fikirnya ke nafid ilah artinya nah solusi hukum solusi hukum ji dino kan karena bank syariah bank syariah mereka tidak menggunakan patokan bunga eh, tidak menggunakan patokan bunga tapi loan sendiri eh, secara lebih detail loan hana loan tuh oh tiban praktek yang dijalankan ya cuma dari penumpang-penumpang literatur yang belum baca bahwa konsep yang dijalankan oleh bank syariah ini kan bicara secara terang konsep ya bukan secara praktik ya secara konsep adalah na yang namanya adalah kardun hasan mana salah tapi lun secara detail hana lundung artinya jika yang di yang dicoba jalankan oleh bank syariah ini adalah bukan sistem bunga Nah, tetapi dicoba disyariahkan konsep di Munya memang nyana solusi coba cok lagi yang manteng. Munya memang hana solusi yang lain. Man, munya memang kita bisa terhindari ya, bisa menghindari daripada pinjaman yang yang yakin gitu pasti ada bunganya ataupun pada bank syariah sendiri yang gitu hana yakin di bawah itu sudah syariah 100% jika memang ada solusi yang lain coba tempuh solusi yang lain jika memang pinjam sama keluarga, sama kerabat, hana solusi, mungkin di uh, pinjaman tempat pinjaman syariah yang kadang dino karena sistem wakalah ataupun di tempat bank syariah lah kadang eh, ataupun di pegadaian syariah yang memang no solusi coba tempuh solusi yang lainnya, karena mudah-mudahan uh, ketika karena label syariahnya paling tidak hana jauh hadithe dari yang konsep syariah yang sebenarnya. Cuma katanya berharap penuh bahawa bank syariahnya bagi syariah lan kitab nanggu. syariah masa Rasulullah Yohana nah, nanggu. Anda ah, dapat pray adanya nanggu. paling tidak ah, secara akad ilaka syariah. Kemudian kita berharap bahawa dalam dalam menjalankan bisnis juga ber, bersesuai dengan syariah. Seperti itu nanggu mungkin uh, eh, mihana yang lain uh, eh, gede akhiri uh, eh, pengajian niba uronyo Tetapi memang uh, na yang salah ataupun penyampaian dun yang kurang tepat nyo mohon diperbanyak maaf uh, dan kita juga memang na perakun yang kamu sampaikan yang kurung depan uh, eh, jid bisa sampaikan dalam pengajian yang akan datang ataupun juga bisa di share nyata lagi nyu nama fu belum nama masalah ada bisa akan di share adapun dengan admin yaitu Bunda Rahmah tidak langsung di share kemudian uh, karena nyu di kita nyu kan pengajian terakhir uronyo untuk menjelang Idul Adha mungkin untuk Seninnya akan datang uh, eh, Seninnya akan datang kan dua Idul uh, dua Pururaya kita mungkin Hana mungkin kita lanjutkan pengajian uh, eh, insya Allah pengajian akan dilanjutkan kembali yaitu di Senin Senin akan datang nanti via grup mungkin akan disampaikan di admin Nya komentar dari Lunduan lebih dan kurang mohon diperbanyak maaf Usikum wa nafsi Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.